Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fi dunya wal akhirah Wa bisanadil muttasin ilal imam ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala annahu qala fi kitabihi nuzhatin nazar ila qawlihi wa minha al-mashhuru idza kanat lahu turukun mutabayinatun salimatun min wal ilali dengan sanad yang tersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitabnya Nuzhatun Nazar sampai dengan ucapan beliau wa minha al-mashhuru ila akhir Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan macam-macam khobar yang disertai dengan indikasi atau korina sehingga bisa memberikan faidah ilmu nazari. Di pertemuan sebelumnya kita membahas sudah membahas sebagian di antara macam-macam khobar yang disertai korina atau indikasi sehingga bisa memberikan ifadah ilmu nazari. Pada pertemuan kali ini kita akan melengkapi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang membahas macam-macam khobar, macam-macam khobar yang disertai korina atau indikasi sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazari. Seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa macam-macam khobar yang disertai korina sehingga bisa memberikan ifadah Ilmu nazari ada tiga. Yang pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam yang pertama Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua sisanya. Dua sisa dari macam-macam khobar yang disertai indikasi atau korina sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazari. Nah, beliau Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan wa minha dan di antaranya, ini maksudnya di antara macam-macam khobar yang disertai korina atau indikasi sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazari. Di antaranya yang kedua, karena yang pertama sudah kita bahas itu sebelumnya, yaitu al-mashhuru hadis mashhur. Ini maksudnya adalah hadis mashhur menurut istilah muhaddifin. Kenapa? Karena ada kalanya istilah hadis maksudnya lah istilah hadis mashhur di kalangan awam, di kalangan umumnya manusia. Hadis masyhur yang memang kebanyakan adalah doaib. Adapun yang dimaksud Imam Ibnu Hajar ini adalah hadis mashhur menurut istilah kalangan atau terminologi para muhaddisin. Al-masyhur hadis masyhur, hadis masyhur idza kanat ketika ada lahu bagi hadis masyhur apa turukun mutabayinatun beberapa jalur sanat yang berbeda-beda artinya menunjukkan banyak salimatun yang selamat min da'fir ruwati dari kedoifan kelemahan beberapa perawinya wal ilali dan selamat dari al ilali beberapa cacat beberapa cacat baik ilah qadiha atau goir qadiha ilatnya memberikan efek memberikan efek mencacati kepada hadisnya ataupun ilat yang tidak mengandung e, qadiha tidak berqadiha tidak mem mem membuat jelek membuat rusak kepada hadis yang dibawanya. Nah, jenis macam khobar yang apabila disertai korinah sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazari adalah hadis masyhur yang kedua tentunya kita lihat hadis masyhur hadis masyhur tersebut mempunyai jalur sanat yang banyak yang berbeda-beda hadis masyhur yang punya jalur sanad yang berbeda-beda yang mana semua jalur sanad tersebut selamat dari kedoifan prowinya dan selamat dari ilah. Nah ini, ketika ada suatu hadis yang masyhur, apa definisi hadis masyhur? Yaitu hadis yang diriwatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Itu pengertian dari hadis masyhur. Ketika ada hadis masyhur, ketika ada hadis masyhur yang mana hadis masyhur tersebut juga ternyata ada turuk ada jalur sanat yang banyak yang berbeda-beda sehingga ini menunjukkan menaikkan tingkatan kualitasnya, kekuatannya, yang mana semua jalur tersebut selamat, tidak ada kedoifan tawinya tidak ada cacatnya, tidak ada ilahnya. Nah, ketika ada hadis masuk seperti itu, maka bisa naik derajat, walaupun tidak sampai tingkat mutawatir, tapi karena disertai dengan turuk mutabayinah salimatun min firwati wal ilali maka bisa memberikan ilmu memberikan faidah ilmu nazori nah ini nah ini adalah jenis macam-macam khobar yang apabila disertai korina bisa memberikan ibadah ilman nazori Nah, wamiman dan diantara orang maksudnya ulama soroha yang menyatakan dengan sorry dengan jelas biifadatihi dengan memberikan faidahnya hadis masyhur al ilman nazari pada ilmun nazari. Nah, di antara ulama yang berpendapat seperti ini bahwa hadis masyhur apabila disertai dengan turuk mutabayinah bisa memberikan ilman nazari. Di antaranya adalah al ustadu Abu Mansur al Baghdadi, ulama al ustad Abu Mansur al Baghdadi. Yang kedua wal ustadu dan ustad Abu Bakar bin Furaf Imam Ibnu Furok. Nah, di antara ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah diadanya Imam Ibnu Furok. Yang juga wa dan selain keduanya. Jadi tidak hanya Eh, Abu Mansur al-Baghdadi dan Imam Ibnu Furok saja juga ada ulama-ulama lainnya berpendapat seperti ini yaitu hadis masyhur apabila disertai dengan turuk mutabayinah bisa memberikan ifadah ilman nazari dengan catatan salimatun min da'firwati wal ilani nah ini adalah macam yang kedua ya, kemudian kita lanjutkan macam yang terakhir di antara macam-macam khobar yang apabila disertai dengan korinah indikasi bisa memberikan ifadah ilman nazari. Wa minha dan diantaranya, maksudnya diantara beberapa khobar yang disertai korinah sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazari yaitu al musalsalu khobar musalsal musalsal itu artinya adalah khobar yang berantai atau khobar yang bersambung jadi ada ketersambungan kegenipan rantaian sanadnya, rantaian perawinya. Nah, yang dimaksud Imam Ibnu Hajar musasal ini adalah maksudnya adalah istilah musasal, maaf, musasal bimakna lugawi. Jadi musasal dengan makna secara bahasa yang artinya berantai atau berkesinambungan, bukan musasal bimakna istilahi. Karena musalsal atau hadis musalsal dengan makna istilah di kalangan muhadisin ini ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan membahasnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al Asqalani musalsal ini adalah musalsal bimakna lugawi yang artinya adalah khobar yang berantai, yang berkesan, berkesinambungan, yang bersambung berantai dengan apa yaitu bil aimmatil hufadil mutkinin dengan beberapa imam al-hafid imam al-hufad al-mutkinin yang mutkin. Nah, khobar yang mana perawinya adalah diriwayatkan oleh perawi-perawi dari kalangan a'immah yang hafid, yang mutkin. Nah, itu jenis khobar yang apabila disertai korinah, indikasi bisa memberikan ifadah ilman nazuri. Dengan catatan, syaratnya apa? Haisu di mana la yakunu tidak ada apa hadis atau khobar khabar musasa tersebut itu goriban asing. Nah, yang mana dengan catatan syaratnya adalah khobar tersebut atau hadis tersebut dengan rantaian salat a'immah al-hufad al-mutkinin ini tidak ada keasingan, tidak ada tafarud, tidak ada kegorobahan. Catatan atau syaratnya seperti itu. Nah, nanti akan diperjelas oleh Imam Ibn Hajar maksudnya tidak ada gorobahan seperti apa. Artinya apa? kalau ada hadis musalsal bil a'immah tapi ada gorobah, ada tafarut, maka tidak termasuk kategori ini. Jadi syaratnya apabila khobar musalsal bil a'immah tersebut bisa memberikan ifadah ilman nazori, yaitu syaratnya adalah tidak ada gorobah, tidak ada tafarut di sanadnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak ada gorobah, tidak ada tafarut, bukan gorib yang dimaksud Imam Ibn Hajar Beliau mengatakan lebih detail yaitu kal hadisi. Ini contohnya. Contohnya khobar musal sabil aimah yang bisa memberikan ifadah ilman nazari tidak ada gorobahnya. Kal hadisi seperti hadis alladhi yang yarwihi meriwayatkan pada hadis siapa Ahmadu bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal masalan misalnya. Contohnya adalah apabila ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad jelas beliau termasuk a'immah al-huffaz al-mutkinin termasuk nukpad kita tidak perlu penyakan lagi kuadis Imam Ahmad bin Hanbal beliau imam jabal gunung a'immah kabir nah ketika ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal juga wa yusyarikuhu nah ini aplikasi yang dimaksud oleh Imam Ibn Hajar tidak ada berubah adalah wa yusyarikuhu dan menyertai pada Imam Ahmad fihi di dalam hadis Siapa goiruhu selain Imam Ahmad? Nah, bentuk Musa Sabil a'imah tersebut tidak ada goroba adalah pertama ketika ada suatu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal ini sudah terpenuhi yaitu musasa bil a'imah ada seorang imam Imam Ahmad bin Hambal nah bentuk nyatanya tidak ada goroba adalah ternyata harus syaratnya adalah ada perawi lain yang menyertai Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini nah ini bentuk tidak ada goroba Kenapa? Karena gorobah itu atau hadis gorib ini definisinya adalah hadis yang dilewatkan oleh satu orang. Nah, karena untuk untuk keluar dari kegorobahannya, untuk keluar dari ketafarudannya, keluar dari keterasingannya, maka perlu ada minimal satu perawi tambahan sehingga naik derajatnya tidak sampai gorobah tapi jadi aziz. Kalau ditambah lagi itu lebih kuat lagi tentunya. Tapi yang kita bahaslah minimal jangan sampai tidak ada gorobah, yaitu harus minimal diriwayatkan oleh dua orang. Nah, meriwayatkan yang diriwayatkan hadis kan Imam Ahmad juga disertai dengan perawi lain yang menyertai Imam Ahmad. Nah, yang menyertai Imam Ahmad ini tidak disyaratkan harus satu martabat. Artinya, siapapun perawinya selama memang itu hadisnya bisa terima, walaupun tidak satu martabat dengan Imam Ahmad, walaupun bukan termasuk Aima, yang penting ia jujur, minimal adalah perawi yang sobdu, maka ini bisa diterima hadisnya. Jadi goiruhu ini tidak disyaratkan harus satu martabat dengan Imam Ahmad. Yang penting adalah Imam Ahmad tidak menyendiri dalam meriakan hadis ini. Pertama itu. Kemudian beliau Imam Ahmad dan Goiruhu selain Imam Ahmad ini Anisya Fi'i ini sebagai contoh. Jadi Imam Imam Ibnu Hajar memberikan contoh bentuk Musa bil aimah adalah dengan rantaian salah seperti ini, mengandai-andaikan seperti seperti ini, yaitu Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan Anis Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i. Juga wa yusyarikuhu dan menyertaihu pada Imam Asy-Syafi'i fihi dalam hadis siapa goiruhu selain Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun meriwayatkan dari gurunya disertai dengan selain Imam Syafi'i. Jadi untuk menghindari dari kegorobahan atau tafarudnya sanad maka harus disertai oleh perawi yang lain tidak hanya Imam Syafi'i yang meriwayatkan tersebut wa yusyarikuhu fihi goiruhu kemudian Imam Syafi'i dan selainnya an Malikin bin Anasin dari Imam Malik bin Anas dan seterusnya contohnya an Nafi an ibn Umar an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah ini gambaran contoh tamsil dari Imam Ibnu Hajar bentuk Musa Sabil Aimah yang tidak ada gorobah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dulunya dari gurunya Imam Malik bin uh, bin Anas, dari gurunya uh, Nafi, dari gurunya Ibnu Umar. Nah, semuanya ini ada yang menyertai, ada yang menyertai Imam Ahmad, ada yang menyertai Imam Syafi'i, ada yang menyertai Imam Malik dan seterusnya. Intinya supaya tidak ada kegorobahan, tidak ada tafarut, tidak ada keterasingan. Ini syaratnya. Nah, apabila seperti itu, apabila ada hadis Musa sabil a'immah al mutkinin al-fuffaz al mutkinin dan juga tidak ada kejanggalan, tidak ada keasingan, tidak ada gorobah, tidak ada tafarud, fa innahu maka sesungguhnya hadis tersebut itu yufidu memberikan faidah al ilma pada ilmu nazari inda sami'ihi di sisi orang yang mendengarkan hadis tersebut. Nah, ketika terpenuhi semua syarat-syaratnya, maka hadis tersebut bisa naik derajat memberikan faidah ilmu ilmu nazari. Dengan cara apa? Kenapa bisa tahu? Bisa memberikan faidah ilmu nazari yaitu bilistidlali dengan istidlal atau berhujjah mencari dalil berhujjah min jihati jalalati ruwatihi dari arah atau sebab keagungan para perawinya. Nah, hadis tersebut bisa memberikan ifadah ilman nazori karena dilihat dari keagungan para perawinya, yaitu a'immah, hufaz mutkinin, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asyafi'i, Imam Malik, juga e, tabi'in Nafi, juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ini semuanya adalah a'immah, semuanya adalah perawi yang agung, minal imam, minal hufaz. Nah, ketika melihat kondisi atau melihat keadaan keagungan mereka, maka memberikan faidah kepada orang yang mendengarkan hadis tersebut bahwa hadisnya hadis yang betul-betul jujur, betul-betul kuat sehingga memberikan ifadah ilman nazori. Nah ini. Nah, fa'inna fihim maka sesungguhnya di dalam mereka mereka a'immah, mereka perawi yang imam hufad mutkinin minas sifati dari beberapa sifat Allah ikoh yang pantas yang layak al mujibati sehingga mengharuskan atau yang mengharuskan lil qabuli untuk diterimanya hadis jadi ketika kita melihat di antara mereka para a'immah tersebut ada beberapa sifat yang eh, layak sehingga bisa memberikan keyakinan bahwa hadisnya dapat terima. Jadi yang dimaksud as-sifah al iko ini adalah li kamalihi min zuhuril adalah wad dabat wal itqan wal fahum wa ghairiha. Jadi sifat-sifat yang ada di aimah tersebut, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, berupa adalahnya mereka, berupa dobatnya mereka, berupa itkonnya mereka, kepahaman mereka, keluasan ilmu mereka. Nah, semua yang ada di mereka itu ma sesuatu yakumu menempati makomal adadil kathiri fungsi dari jumlah perawi yang banyak min goirihim dari selain mereka a'immah. Nah, ketika kita melihat para perawi a'immah tersebut memiliki keagungan dari keluhuran mereka adalah mereka dobat mereka nah hal-hal tersebut sifat-sifat tersebut itu bisa menggantikan fungsi dari jumlah perahu yang banyak kenapa karena dalam hadis mutawatir kita ingat bahwa hadis mutawatir bisa memberikan faedah ilmu karena apa jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil berdusta sehingga tidak ada celah untuk berdusta. Nah, ketika kita melihat suatu hadis yang diriwayatkan oleh imah Walaupun jumlahnya tidak besar, tidak banyak perawinya, tapi karena keagungan mereka, keagungan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam lainnya, ketika mereka tersebut, itu bisa menggantikan posisi atau fungsi dari jumlah yang banyak yang disyaratkan dari hadis mutawatir. Nah, itu maksudnya. Jadi perawi yang banyak tersebut, ketika tidak sampai derajat a'imah, ini bisa digantikan oleh keagungannya para a'imah tersebut. Nah, makanya hadis Musa sabil a'immah al-huffaz al-mutkinin ketika tidak ada gorobah di dalamnya bisa memberikan ifadah ilman nazuri. bisa menggantikan posisi banyaknya jumlah perawi, adat kesir Ini bisa tergantikan dengan keagungan-keagungan mereka para imah rahimahumullahu ta'ala. Nah, wala yatasyakkaku dan tidak ragu siapa man orang lahu bagi orang yaitu adana mumarosatin kemahiran yang paling rendah bil ilmi dengan ilmu maksudnya ilmu hadis wa nasi dan ilmu tentang kabar-kabar manusia maksudnya manusia adalah muhadisin tentang ilmu-ilmu kabar muhadisin yaitu ilmu hadis juga termasuk antaranya ilmu ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lainnya jadi ketika kita melihat ada orang yang bahkan hanya memiliki Eh, kapasitas kemahiran yang paling rendah di dalam ilmu hadis dan ilmu sejarah pada umumnya. Nah, tidak ragu apabila contohnya Anda Malikan sesungguhnya Malik Imam Malik masalah misalnya lau syafahahu seandainya berbicara langsung hu kepada orang tersebut bikhobarin dengan sebuah khobar annahu sesungguhnya Imam Malik itu sodikun benar fihi dalam khobar. Nah Imam Ibnu Hajar memberikan tamsil, memberikan gambaran. Kenapa a'immah ketika ada hadis Musa Sabil a'immah bisa memberikan ifadah ilman nazari. Contohnya adalah ketika ada seorang yang mana ia sebenarnya tidak memiliki kemahiran ilmu hadis yang tinggi. Artinya apa? Dia hanya mungkin hanya sebatas tahu ilmu hadis, punya kemahiran yang rendah saja. Artinya bukan spesialis yang memang tabahur dalam ilmu hadis. Nah, seandainya ada orang seperti itu, kemudian ketika orang tersebut diberi kabar, disampaikan riwayat langsung oleh Imam Malik bin Anas, dengan A'imah, beliau tosok A'imah Kabir. Nah, ketika Imam Malik bin Anas menyampaikan sebuah kabar langsung kepadanya, tentu orang tersebut bisa meyakini bahwa kabar yang disampaikan Imam Malik tersebut adalah benar. Kenapa? Karena melihat sosok Imam Malik, sosok seorang imam imam agung, tentu ia mempercayai bahwa kabar yang ia sampaikan adalah benar. Nah sama, ini seperti ketika kita dihadapkan ada hadis yang mana sanad-sanadnya adalah binal a'immah bisa memberikan faidah ilman nazari sama seperti ketika kita langsung bertemu sosok imam tersebut nah itu faidan dofa maka ketika bergabung menyertai ilaihi kepada imam malik aidon juga siapa man orang huwa ia orang fitil kadaroja di dalam derajat tersebut, maksudnya derajat ta'imah, artinya ketika ada yang menyertai Imam Malik yang meriwayatkan hadis kepada orang tersebut, yang mana sama-sama derajatnya sama-sama dengan Imam Malik yaitu min a'imah, izdada maka bertambah apa khobar, apa kuatan kekuatannya. Nah, ketika ada imam lain yang meriwayatkan hadis tersebut kepada orang tersebut, tentu kabar tersebut jadi naik tingkatannya lebih kuat lagi karena diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam selain Imam Malik tentu lebih kuat lagi lebih dapat dipastikan lagi akan kejujurannya nah wabah wabauda dan jauh amma dari apa-apa yuksha yang di, yang dikhawatirkan alaihi atas khobar rupanya ma minas dari keluputan dari kekeliruan. Nah, ketika ada Imam Malik yang meriwayatkan hadis dan imam selain Imam Malik yang kualitasnya sama dan Imam Malik meriwayatkan suatu hadis, tentu dapat kita uh, yakini bahwa hadis tersebut adalah betul, memang kuat, menambah kekuatannya, juga jauh dari akan keluputannya. Sangat hampir mustahil akan sahunya atau keluputannya kekeliruannya. Nah, yang dimaksud Imam Ibnu Hajar ini hanya memberikan gambaran memberikan gambaran ketika ada hadis yang dilakukan oleh a'imma ini bisa memberikan faidah ilman nazari karena kita melihat sosok para imam tersebut yang memang mutkin, hufad, dan lain sebagainya. Tapi maksudnya bukan artinya memaksumkan para imam tidak. Jadi maksud Imam Malik ini, Imam Ibn Hajar Asqalani ini dalam kitabnya dalam tulisannya beliau ini maksudnya hanya memberikan gambaran, memberikan gambaran, bukan artinya memaksumkan para imam Karena yang maksum adalah para nabi saja para anbiya saja yang maksum. Adapun imam, ulama sekali berapapun ini tidak maksum, termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Namun ketika kita memberikan gambaran, jadi Imam Ibnu Hajar sih memberikan gambaran, memberikan gambaran ini maksudnya adalah seperti ini, bukan artinya memaksumkan para imam tidak sama sekali. Karena bisa saja orang Imam Malik mengalami kekeliruan, Imam Ahmad mengalami kekeliruan, Imam Syafi'i mengalami kekurangan. Semuanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Namun, kesalahannya ini masih lebih kecil dibandingkan kemungkinannya. Karena mereka semua mereka adalah aimah. Aimah. Beda dengan maksum. Kalau maksum seperti para ambia ini terjaga dari kesalahan. Tidak ada salah sama sekali. Allah menjaga menjaga mereka. Rasulullah alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nah itu. Jadi kalau yang dimaksud Imam Ibnu Hajar ini adalah maksudnya adalah hanya memberikan gambaran bukan artinya memaksumkan para imam tidak karena yang maksum adalah para ambiyah saja. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar lanjutkan wahadihil anwa'u dan adapun macam-macam ini maksudnya macam-macam khobar yang apabila disertai dengan korina indikasi bisa memberikan ilman nazori yaitu yang pertama adalah khobar yang diriwayatkan oleh Syekhon Imam Muslim yang kedua adalah khobar masyhur yang memiliki turukun mubayyinah salimatun min da'firwati wal ilali. Yang ketiga adalah homusasal bil a'immah al hufad al mutkinin. Nah, macam tiga ini allati yang zakarnaha telah menyebutkan kami ha pada macam-macam tersebut itulah la yahsulu tidak sampai tidak menjadi atau tidak berhasil tidak ada apa al ilmu ilmu bisid kil khobari dengan membenarkan khobar tersebut minha dari beberapa macam macam khobar yang macam khobar yang disertai dengan koordinat tersebut illa kecuali lil alimi bagi orang alim alim orangnya spesialis bil hadisi dengan ilmu hadis al mutabahiri yang mendalami tabahur fihi dalam ilmu hadis al-arifi yang mengetahui bi ahwali ruwati dengan kondisi beberapa perawi kondisi adalahnya dobatnya e, hibsnya dan sebagainya al-muttali'i yang mentelaah alal ilali atas beberapa ilah hadis nah tiga macam khobar yang telah kita kaji tadi khobar yang diriwayatkan eh, Syekhon Imam Bukhari Muslim khobar masyur yang memiliki turuk mutabayinah, juga khobar yang musasabil a'immah, ini tidak diketahui akan ifadahnya memberikan ilman nazari kecuali di sisi para alim saja. Di sisi para muhadithin yang tak khusus spesialis di ilmu ilmu hadis saja. Jadi yang mengetahui bahwa tiga macam khobar ini bisa memberikan ilman nazori hanya mereka saja para ulama muhadisin yang spesialis yang tabahur di dalam ilmu hadis. Adapun selain mereka, ulama yang tidak terkhusus di ilmu hadis mungkin ulama tafsir atau ulama usul fikih, ulama lugo, ulama nahu, pokoknya ulama-ulama bahkan termasuk adalah para awam yang memang bukan spesialis ilmu hadis, mereka tidak mengetahui bahwa tiga macam khobar ini dapat memberikan ifadah ilman nazori. Nah, wa qaunu goirihi dan kondisi selain al mutabahir. Jadi h ini kembali kepada al alim mutabahir. Kondisi selain ulama alim al mutabahir artinya orang awam atau ulama yang bukan spesialis di dalam ilmu hadis yang mana tidak layak sulu tidak sampai lahu kepadanya apa al ilmu ilmu nazori bisit kidalika dengan membenarkan khobar tersebut likusurihi karena kekurangannya, kelemahannya anil awsafil magkuroh dari beberapa sifat yang telah disebutkan yaitu tentang e, pengetahuan ilmu hadis yang mendalam, tabahur, mentelaah tentang ilmu hadis. Nah, kondisi orang awam atau kondisi ulama yang bukan mutakhosis dalam ilmu hadis yang memang tidak mengetahui akan hal ini, yaitu bahwa khobar-khobar tersebut bisa memberikan ilmu nazori. Nah, itu yang fi tidak menafikan al ilmi sampainya atau wujudnya ilman nazori lit mutabahiri bagi ulama yang mendalami yang tabahur al maghuri yang disebutlah disebutkan. Nah, kondisi orang awam ulama yang bukan mutakhasis dalam ilmu hadis ketika mereka tidak mengetahui akan hal ini karena kekurangan mereka, karena mereka bukan bukan mereka tidak mendalami bidang ini, itu tidak menafikan realita adanya khobar khobar yang disertai dengan korinah bisa memberikan ilman nazari. Karena yang mengetahui khobar-khobar yang bisa memberikan ilmu nazar ini hanya para alim muhadisin saja, yang tabahur, yang spesies ilmu hadis saja. Ada pusat mereka tidak mengetahuinya. Nah, ketidaktahuan mereka ini tidak menafikan realita adanya wujudnya khobar-khobar yang disertai korina bisa memberikan ilmu nazari. Itu maksud dari Imam Ibnu Hajar. Wa muhasilul anwa'i kalau di riwayat lain atau nasa lain hasil anwa'i dan kesimpulan al-anwa sati macam-macam yang tiga, maksudnya khobar-khobar yang tiga yang telah kita sebutkan kita bahas tadi yaitu khobar yang disewatkan Imam Bukhari Imam Muslim, khobar masyhur yang memiliki turuku mutabayyinah, khobar musasabil aima, khobar-khobar yang disertai koordinasi sehingga bisa memberikan iman nazuri Tiang yang dakarnaha telah menyebutkan kami ha pada berapa tiga macam tersebut nah Imam Najas ini ingin menyimpulkan Berikan kesimpulan akhir. Yang pertama, anal awala sungguhnya al awal yaitu macam yang pertama adalah muhtasun khusus kalau di Tobaah atau naskah lain yahtasu khusus yuhtasu dihususkan bi sahihaini dengan dua sahih yaitu sahih Bukhari sahih Muslim. Ya, kesimpulannya tidak ada tiga macam khobar yang apabila disertai dengan korina indikasi bisa memberikan ilman nazari. Yang pertama adalah khobar yang khusus diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sohi keduanya, sohi Bukhari, sohi Muslim. Wasani yang kedua, macam yang kedua yaitu bima maksudnya muhtasun dikhususkan bima dengan apa-apa hadis lahu bagi hadis turukun muta'addidatun beberapa jalan turukun muta'addidatun beberapa jalur sanad yang banyak beberapa jalur sanad yang banyak yaitu artinya khobar masyur yang memiliki jarus sanad yang banyak yang selamat dari illah selamat dari kedoaifan para perawinya kemudian selanjutnya yang ketiga wasali sudan yang ketiga macam yang ketiga adalah yuhtasu bima dengan hadis rawahu yang meriwayatkan pada hadis siapa al aimmatu aimma nah macam ketiga adalah khobar yang diriwayatkan oleh aimmah al hufad al mutkinin nah wa yumkin yumkin dan mungkin secara akal maupun nakal apa ijtima'u as-salasati bergabungnya, berkumpulnya tiga macam tersebut fi hadisin wahidin di dalam satu hadis. Nah, tidak mustahil apabila tiga macam keadaan kondisi yang telah kita kaji tersebut berkumpul dalam satu hadis, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dalam sahih keduanya juga termasuk khabar masyur yang memiliki turuk mutabayinah juga diriwayatkan oleh e, eh, Musasal bil A'immah al-Hufaz al-Mukinin. Tidak mustahil tiga macam ini, tiga kondisi ini, tiga sifat ini berkumpul dalam satu hadis. Tentunya kalau sampai berkumpul tiga kondisi tersebut, kualitasnya lebih kuat lagi, lebih bisa lagi memberikan ifadah ilman nazari. pada ya ba'ud maka tidak jauh nak izin ketika itu, ketika itu terkumpul tiga macam, tiga sifat tersebut, apa al-qat'u memastikan secara pasti kihi dengan kebenaran khobar tersebut. Nah, kalau sampai tiga kondisi tersebut terkumpul dalam satu hadis, maka bisa dipastikan secara qat'i akan kebenaran hadis tersebut seperti yang layaknya hadis mutawatir. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Nah itulah yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar mengenai khobar-khobar yang disertai korina atau indikasi sehingga bisa memberikan ifadah ilman nazori. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.